Apa penyebab Allah Subhanahu wa taala menyuruh bukan hanya untuk orang-orang beriman tetapi seluruh manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hajj ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum." Lihat, di sini panggilan Allah bukan hanya kepada orang beriman, tepat tetapi kepada seluruh manusia untuk bertakwa kepada Allah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebab seluruh para nabi bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat untuk kepada seluruh manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwasiati untuk bertakwa, tetapi seluruh umat manusia sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an sungguh telah kami wasiatkan orang-orang yang diberikan Alkitab terhadap mereka, kaum Yahudi dan Nasrani, dan juga kepada kalian, untuk bertakwa kepada Allah. Para nabi semuanya mewasiatkan takwa dari mulai Nabi Nuh sebagaimana yang disebutkan dalam rentetan perintah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ingatlah ketika nabi mereka berkata Nabi Nuh Apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kemudian Nabi Hud Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Idz qala lahum Hudun ala tattaqun?" Idz qala lahum akhuhum, idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun? Apakah ingatlah ketika nabi mereka Hud alaihi salam berkata, "Apakah kalian tidak bertakwa?" Nabi Saleh berkata in qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun ketika Nabi Saleh nabi mereka berkata apakah kalian tidak bertakwa kemudian Nabi Lut in qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun Nabi Lut alaihi salam ketika berkata kepada kaumnya apakah kalian tidak bertakwa kemudian Nabi Shu'aib In qala lahum ala tattaqun. Apakah Nabi Shu'aib berkata kepada kaumnya, apakah kalian tidak bertakwa? Nabi Ibrahim alaihi salam wa Ibrahim in qala liqaumihi ibudullah wattaqu. Dan ingatlah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika berkata kepada kaumnya, kepada kaumnya beribadahlah kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Lihat apa penyebab ini semua? Penyebab kenapa wasiat Allah dan wasiat seluruh nabi untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata takwa mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Di antara kebaikan dunia yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia diluaskan rezeki diberikan jalan keluar dari seluruh problematika kehidupannya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala coba perhatikan beberapa ayat yang berikut surat Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar La fatahna sungguh akan benar-benar kami bukakan berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Kemudian di dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti langsung Allah akan berikan baginya jalan keluar dan langsung Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ayyuhal muslimun, para hadirin yang menghadiri khutbah Jumat dan salat Jumat kali ini. Kalau kita perhatikan ayat ini baik-baik, yang kita dengar dari firman tersebut Siapa yang bertakwa maka diberikan rezeki dari langit dan bumi, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini yang kita dengar. Adapun yang kita pahami dari ayat ini adalah ingat baik-baik, barang siapa yang bermasalah dengan rezeki, banyak hutang, usaha tidak lancar, maka pasti bermasalah dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam perkara meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah atau mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman dari ayat tersebut. Ketika Allah menjanjikan siapa yang bertakwa akan mendapatkan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, pemahaman baliknya adalah yang tidak dapat rezeki, yang tidak punya jalan keluar, kanan, kiri tidak dapat, depan, belakang tidak mendapatkan jalan keluar, maka pasti tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa memudahkan hidup memudahkan hidup yang sulit ini. Coba perhatikan di dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusran." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan jadikan untuknya dari perkaranya kemudahan. Berarti sama pemahamannya. Barang siapa yang mendapatkan kesulitan, urusan sana sulit, urusan sini sulit, urusan jangan urusan yang besar-besar, mengurus kadang-kadang KTP saja dipersulit, maka ini pertanda ada permasalahan dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan muslimun, itu adalah kebaikan dunia dari dahsyatnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kira-kira apa kebaikan akhirat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka yang paling utama takwa tidak ada lain ganjarannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal aqibatu lil muttaqin." Dan urusan akhir surga jauh dari neraka adalah untuk orang-orang yang bertakwa dan sesungguhnya ayat-ayat yang seperti ini Allah ulangi dalam beberapa ayat di antaranya dalam surat Hud Innal akibata lil muttaqin. Sesungguhnya akhir kesudahan nasib yaitu masuk surga jauh dari api neraka dan ini adalah kesuksesan yang akiki yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Qasas Allah berfirman, "Wal aqibatu lil muttaqin." Dan kesudahan seluruh perkara masuk ke dalam surga jauh dari api neraka hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Ayuhan muslimun rahimanillah wa iyyakum. Ada satu lagi dan ini yang terakhir dan bukan yang paling akhir dari dahsyatnya takwa untuk akhirat yaitu orang yang bertakwa akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik Orang yang bertakwa senantiasa akan dicintai oleh Allah. Dalam surat At-Taubah dalam surat At-Taubah ayat 4 dan 7 dan surat Ali Imran Allah menyebutkan Inna allaha yuhibbul muttaqin Inna allaha yuhibbul muttaqin fa allaha yuhibbul muttaqin itu tiga ayat dua ayat dalam surat At-Taubah dan ayat selanjutnya dalam surat Ali Imran menunjukkan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya tura, kiranya apakah gerangan manfaat orang yang dicintai oleh Allah sehingga kita menganggap ini benar-benar utama, maka salah satu hal yang menjelaskan akan hal itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat seorang ibu, beliau tergopoh-gopoh mengambil anaknya yang masih kecil agar tidak terinjak-injak oleh orang-orang dewasa. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Atara hadhihi tulqi waladaha finnar?" Apakah kalian wahai para sahabat mengira ibu ini akan menceburkan anaknya ke dalam neraka? Maka para sahabat mengatakan tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi minha biwaladiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih kasih sayang terhadap hamba-hambanya daripada seorang ibu yang kasih sayang terhadap anaknya ini. Wallahu la yulqi habibahu finnar. Ini manfaat. Manfaat orang yang dicintai oleh Allah dan Allah tidak akan menceburkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Maka ketika takwa mendatangkan cinta Allah, maka niscaya orang yang bertakwa tidak akan pernah diceburkan oleh Allah ke dalam neraka. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المسلمون وهي قوم مسلم اتقوا الله تعالى في السر والعلم Bertakwalah kepada Allah di dalam keramaian, di dalam kesunyian. Ittaquhu fi anfusikum wa ahlikum wa amwalikum. Bertakwalah kepadanya di dalam diri kalian, keluarga kalian dan pengurusan harta kalian. Ittaqu tafuzu wa tas'adu wa tuflihu fid dunya wal akhirah. Bertakwalah kepadanya, maka niscaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ayuhal muslimun, wahai kaum muslim, sesudah kita mengetahui dahsyatnya takwa, maka timbul pertanyaan, apa itu takwa? Sehingga kita ingin atau bisa mengerjakan takwa tersebut. Yang sudah kita pahami Takwa adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita ingin lebih mendalami pengertian takwa dari para ulama salafus saleh. Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Perhatikan perkataan-perkataan para ulama salafus saleh ini sehingga kita akhirnya benar-benar mengetahui, oh ternyata ini penyebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewasiatkan kita untuk bertakwa. Ternyata ini penyebab kenapa para nabi alaihi wassalatu wassalam semuanya memerintahkan, mewasiatkan untuk bertakwa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "At-taqwa al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit-tanzil." wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Takwa adalah takut kepada Allah yang maha jalil, agung. Mengamalkan apa yang ada di dalam tanzil Al-Quran dan Sunnah dan puas dengan apa yang Allah berikan meskipun qalil, meskipun sedikit. Ini takwa. Ketika Anda usaha, Ketika Anda bekerja kemudian ternyata pendapatannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka puaslah. Itulah takwa. Dan sebenarnya kekayaan atau kemiskinan berporos pada hati. Seorang yang miskin dilihat oleh orang lain, tetapi dia puas dengan apa yang Allah berikan, dia adalah orang yang paling kaya. Allah berfirman, Rasul Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irullah bima Allah takun aghnan nas." Puaslah dengan apa yang Allah bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Yang keempat, unsur takwa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu al-istidad bersiap-siap liyaumir rahim untuk hari perjalanan yang begitu panjang. Konsep seorang manusia muslim berpikir adalah hidup di dunia sementara dan akan hidup setelah kematian dan itulah hidupnya hakiki yang menentukan dia sukses atau dia tidak sukses. Itu konsep berpikir seorang muslim, maka dia perlu persiapan setelah kematian tidak seperti orang kafir yang berfikir mahya illa hayatuna dunia wa ma nahnu bimab'utsin tidak ada kehidupan kita kecuali kehidupan dunia saja setelah itu tidak ada hisab tidak ada hari kebangkitan ini konsep orang kafir yang terkadang diserap oleh sebagian orang muslim beda lagi penafsiran dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan takwa an yuta'a fala yu'sa wa yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Takwa adalah Allah ditaati tidak dimaksiati. Allah dizikiri tidak dilupakan, Allah disyukuri, tidak dikufuri. Itu takwa menurut Abdullah bin Mas'ud. Ini penyebab kenapa Allah mewasiatkan untuk bertakwa Kenapa para nabi alaihi wassalatu wassalam mewasiatkan untuk bertakwa dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali berkhutbah beliau senantiasa membaca ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertakwa. Kemudian di sana terdapat definisi takwa yang ketiga yang sangat luar biasa dari seorang sahabat Rasul Shallallahu alaihi wasallam Abu Darda radhiyallahu an. Beliau mengatakan, tamamut taqwa an yattaqiyallaha al-'abdu hatta yattaqihi min mithqala dzarrah. Kesempurnaan takwa adalah seorang hamba takut kepada Allah sampai dia takut dari sebuah biji sawi wa hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halal khasyata an yakuna haraman Sampai takwa adalah sampai dia meninggalkan sesuatu yang halal karena takut dia makan yang haram. Perhatikan untuk sebagian orang yang tidak memperhatikan, yang penting banyak dapat, mau halal, mau haram, bukan urusan. Maka itu tidak takwa. Mau menipu, mau mengoplos, mau memalsukan, makan harta riba, mencuri, menggosok, membegal, maka itu bukan takwa. Ayuhal muslimun, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi.